Pak, sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al. Rawahu Muslim. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukannya. Rawahu Muslim. Allahumma salli ala Muhammad sing sopone wong bisa pawe manfaat marang sedulure maka Allah Masya Allah menyiramkan pada paman kehidupan orang tersebut sebagaimana hadis yang disabdakan oleh sebagaimana hadis yang saya baca pada mukaddimah pada kajian malam ini Manis tato aminkum ayam fa'akahu fal yaf'al. Rawahu muslim. Catat. Barang siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya. Maka hendaklah ia melakukannya. Rawahu muslim. Walau dengan seuntai senyum اللهم صل على محمد Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jika kita merindukan cinta dan simpati orang lain, jangan pernah meremehkan kebaikan yang bisa kita sumbangkan buat orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. tidak sedikit. Amal atau kata-kata yang dianggap kecil oleh pelakunya, namun besar bagi yang menerimanya. Stop. Ono ucapan pendek, singkat, bersahabat. ringan bagi yang mengucapkan, masya Allah, tapi muncul nilai besar bagi yang mendengarkan dan menerimanya. Contoh kepethuk wong susah. Hatanu sama ini cerdas. Dik, gak perlu susah. Gusti Allah iku ora sarih. Mustahil Allah memberi beban di luar kemampuan hambanya. Wis diukur dik karo Allah nek kekuatan sampean iki sak kilo, gak dikai beban sak kilo setengah, paling rong on, telung on. Gusali lu nerangno. Yakinlah bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama penyakit pasti ada obatnya. Gak ono dik wong Islam bangkrut juga gak ono. Duwe Allah. Duwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya Al-Qur'an. Ditunggu para kiai, para alim ulama. Samen gak usah cilik-cilik hati. gak ono wong Islam bangkrut. Ucapan yang begitu indah terukur dan teratur akan punya nilai besar bagi siapa saja yang mendengarkan, lebih-lebih orang yang sedang dirundung kesusahan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Panjenengan kula anu cerdas ngaji niki. Sebab suara kula kali seprapat siling telung berapat hilang duk Mekah sama sani itu dong balik Jangan kita lupakan ketika seseorang mengalami ketidakberdayaan dan menunggu uluran tangan dan dukungan. Bisa jadi satu kata ucapan kita menjadi obat baginya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tak dungano cerdas. Nek ana wong susah, aja duweten-weteni. Lah nek utang niku akeh iki, Dik. Dilungkas seminggu dikecek polisi niku. Penipuan iki, Dik. Wonge ketep. Allah, sing cerdas. Lamun gak iso nyokong duit, ngono nggih? Mas. Insyaallah perak, intan dan berlian. Usahakan memberikan ucapan-ucapan. Dorongan semangat, dorongan keyakinan supaya orang yang dilundung kesulitan bangkit punya semangat baru dan kesadaran baru. Allahumma. bahkan sedekah seribu rupiah ternyata seperti oase di tengah padang pasir. Zaman oase. Oase itu mata air di tengah-tengah padang pasir. Ono mau melakukan untuk padang pasir perjalanan jauh terus gak kepethuk apa-apa, kepethuk oase mata air. Bagian apa itu? Mungkin seribu rupiah bagi seseorang yang uangnya banyak gak ada artinya. Tapi bagi seorang pencari rumput di sawah, bagi seorang kuli batu seribu rupiah punya nilai tersendiri. Percates napa badan? Jangan sampai kita tidak mau membeli hanya lantaran sedikit. Boleh jadi yang tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit. Rungokno bahasa kula ya. Ojo sampak gak ngkei wong mulai titik. Jangan. Jangan sampai kita tidak memberi kepada sesama lantaran sedikit jumlahnya. Dengarkan Pak saya. Boleh jadi tidak memberi sama sekali itu lebih sedih. Ngerti apa mandu-mandu ya? Allahumma salli ala Muhammad. Panjenengan kula anu cerdas ngajine. Sebab suara kula kali seprapat. Siling telung perapat hilang duk Mekah sama saniki tulung balik. Jangan kita lupakan ketika seseorang mengalami ketidakberdayaan dan menunggu uluran tangan dan dukungan bisa jadi satu kata ucapan kita menjadi obat baginya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tak dongano cerdas. Nek ana wong susah, aja diweden-wedeni. Lah nek utang liku akeh iki, Dik. Dilungkas seminggu kas dikecek polisi riku. Penipuan iki, Dik. Wonge ketep. sing cerdas. Lamun gak iso nyokong duit, ngono nggih? Emas, insyaallah perak, intan dan berlian. Usahakan memberikan ucapan-ucapan. Dorongan semangat, dorongan keyakinan supaya orang yang dilundung kesulitan ini bangkit punya semangat baru dan kesadaran baru. Allahumma. Ha. Ah bahkan sedekah seribu rupiah. Ternyata seperti oase di tengah padang pasir. Zaman oase. Oase itu mata air di tengah-tengah padang pasir. Ono mau melakukan untuk padang pasir perjalanan jauh terus gak kepedok apa-apa, kepedok oase mata air. Bagian apa itu? mungkin seribu rupiah bagi seseorang yang uangnya banyak gak ada artinya. Tapi bagi seorang pencari rumput di sawah, bagi seorang kuli batu, seribu rupiah punya nilai tersendiri. Bercatas napa badan. Jangan sampai kita tidak mau membeli hanya lantaran sedikit. Boleh jadi yang tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit. Rungokno bahasa kowe ya. Ojo sambak gak nggak uang mulai titik. Jangan. Jangan sampai kita tidak memberi kepada sesama lantaran sedikit jumlahnya. Dengarkan Pak saya. Boleh jadi tidak memberi sama sekali itu lebih sedih. Ngerti ya kan mandu ya. Bila kita berbicara uang itu relatif. ribu bagi saya kecil. Tapi bagi anak kaos merah ini ribu Sudah banyak. Dapat OTOT. Dapat pen? Sak Bali enek salaman mbek kiai lima ngewu. <laughs> Saya cerdas. Kadang-kadang ngundang kiai gak cerdas. salaman lu duwe klase, Masya Allah duduk salaman nang kiai. Understand? kerungung ini sing medit kaget. Serius. Serius. Sebaliknya kalau anak masih usia 7 tahun, 8 tahun. Jangan sampai disalami 10 juta. Understand? Diukur. Oh, usaha ibu pilih mercy ya. gak usah sangoni. ya bener ya. lihat dina diroba karo kiai ini. Insya Allah numpak jimni. Si ngowelek lawas. Ngomong panitia. Ya ini gak bonafit dik. Potongan naik. Jadi kita jangan sampai tidak memberi sesuatu kepada sama karena sedikit jumlahnya. Dengarkan. Boleh jadi tidak memberi sama sekali, itu nilainya lebih sedikit. Kurungu keterangan ini si medit-medit rada oleh angin nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati yang tengah terluka, wajah yang carut marut, tingkah pola yang tidak karuan, bisa jadi dapat berubah indah hanya dengan sedekah senyuman yang kita berikan. Ono uang ini. Medodoy. Bila kita cerdas, kita tatap dengan senyum yang indah penuh persahabatan. Insya Allah orang yang medodoy berapa bentuk akan tersenyum bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikaplah ramah tamah atas orang yang angkuh dan masa bodoh denganmu understand aja wale sapa angku tak angkui. Sapa medit tak mediti, sapa medot tak medot. Itu nafsu. Sambunglah tali persaudaraan atas orang yang telah memutuskan tali persaudaraan denganmu. Berilah hadiah atas orang yang tidak pernah memberi hadiah kepadamu. Dan bersikaplah ramah ramatama atas orang yang angkuh dan masa bodoh denganmu. Hatinya kepetuk uang sing metotok mecucu Wajahnya wajah yang angker tidak mencerminkan persahabatan usahakan sambil bisa tampil simpati dan menarik. Bisa boleh jadi orang tersebut akan berubah bentuk karena indahnya kita di dalam memberi sambutan kepadanya. Understand? Dikai contoh masyarakat. Sampai medayo name wong omahe wapik wong. Pun babute bisa sakmene. jajane wae. Tapi sing didayo ngene to. Kira-kira sampean kau lumangan apa mulih? Alangkah indahnya wis omahe apik jajane akeh maksud tuan rumah lo malas pun supaya jajan cepat entek mun sampean tedo mun nek mboten telas sampean bungkus semangat semangat karena indahnya komunikasi karena bagusnya tatapan wajahnya bisa mengundang simpati kepada orang yang hadir di rumah tersebut percaya napa badan guru yang ngono mubalek yang ngono masih hafal Quran telung puluh juz pas beda wakit belukit nih asalnya nah, orang istilahnya belukit beluruk itu Masya Allah tapi tidak pidato saudara-saudara kira-kira uang yang ngrungokno penyengkri Nen, Buyar. Bahasa Imam Ali. Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu waktu. Understand? Un, pelan-pelan masih perai sebulan nih pengen sini kata ini nggak Allahumma salli ala Muhammad. Senyum itu indah, senyum itu obat. Banyak orang masuk rumah sakit karena tidak bisa ter. Banyak orang mengidap hipertensi alias darah tinggi karena tidak bisa ter Sebaliknya banyak orang masuk sumber bonyol karena senyum terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Go. Ya, ya, ya nasi berbarang ya. Kulo dongakno sampean cerdas. Masya Allah, muka-muka tadi keterangan sing barokah. Bersikaplah ramah tamah atas orang yang angkuh dan masa bodoh denganmu. Understand? Ojo wale, sopo angku tak angkui. Sopo medit tak mediti, sopo medot tak medot, Itu nafsu. Sambunglah tali persaudaraan atas orang yang telah memutuskan tali persaudaraan denganmu. Berilah hadiah atas orang yang tidak pernah memberi hadiah kepadamu. Dan bersikaplah ramah tamah atas orang yang angkuh dan masa bodoh denganmu. Hati nek kepethuk wong sing metotok mecucu Wajahnya wajah yang angker, tidak mencerminkan persahabatan. Usahakan sampean bisa tampil simpati dan menarik. Bisa boleh jadi orang tersebut akan berubah bentuk karena indahnya kita di dalam memberi sambutan kepadanya. Understand? Dikai contoh masyarakat. Sampai medayo name wong omahe apik wong. Pun babute ku sakmene. jajane akeh. Tapi sing dijauhin ngene dok. Kira-kira sampean kau lumangan apa mulai? Alangkah indahnya wis omahe apik, jajane akeh maksud tuan rumahe lo pun supaya jajan cepat entek mun sampean tedho mun nek mboten telah sampean bungkus semangat semangat karena indahnya komunikasi karena bagusnya tatapan wajahnya bisa mengundang simpati kepada orang yang hadir di rumah tersebut. Percaya napa badan? Guru yang ngono, mubalek yang ngono masih hafal Quran telung puluh juz tasbih dawa kit blukit niku saiki ana istilahnya blukit bluruk edul Masya Allah tapi atau beda pidato saudara-saudara kira-kira uang itu ngerungok apa nyengkri dan Buyar. Bahasa Imam Ali. Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu waktu. Understand? Un, pelan-pelan masih perai sebulan nih pengen sini kata kendung nang apa. Allahumma salli ala Muhammad senyum itu indah, senyum itu obat. Banyak orang masuk rumah sakit karena tidak bisa ter banyak orang mengidap hipertensi alias darah tinggi karena tidak bisa ter Sebaliknya banyak orang masuk sumber bonyol karena senyum terus. Allahumma salli ala Muhammad. Go ya tuh. Ya nasi berbarang ya. Kulo dongakno sampean cerdas. Masya Allah, muka-muka tadi keterangan sing barokah. Masya bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Tidak sedikit. Masya karena sedekah senyuman yang kita berikan kepada sesama. Masya dengan dia si sikap lemah lembut dapat mengobati amarah memupus dahaga dan mengikis dengki. Wah, saling mungsuan, Krono sampai luwes. Indah di dalam bertutur kata. Wajahnya ceria dan menarik. Kedengkian tersebut akan berubah menjadi pertemanan yang baik. Paham apa badan? Sungguh tepat apa yang disabdakan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La takiranna minal ma'ruf Sayan walau antal ko akhaka biwajin tolkin. Rawahu Muslim. Jangan pernah meremehkan kebajikan sedikit pun, walau berupa engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hadis lain Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad Insyaallah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Insyaallah innakum la tasaunan nasa bi amwalikum walakin liyasahum bastul wajhi wa husnul khuluq. Rawahu Ahmad al hadis au kama qala sadaqallahu haitsu yaqul. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menundukkan hati manusia dengan harta kalian. Dan tetapi kalian akan mampu menarik mereka dengan wajah ceria dan akhlak mulia. Mudah-mudahan berkahnya puasa Ramadan. Amin. Sholat terawih kita. Tadarus kita. Yamulel kita, sedekah kita akan meresapi jiwa kita sehingga terpancar wajah kita menjadi wajah ceria dan akhlak mulia. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya ulangi, mudah-mudahan puasa Ramadan kita, sholat terawih kita, sedekah kita, tadarus kita mampu meresapi dan menjiwai hati kita sehingga terpancar pada wajah kita menjadi wajah yang cerah, ceria dan berakhlak mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Senin yang lalu saya terangkan ono wong jaluk asma'i marung laris. Lah ngoten Tak jawab asmae marung laris iku telu. Siji regoe cok larang-larang. Loro masakane sing enak lan sedep. Sing nomor telu pelayanane sing bagus, no sing nunggu rodo ayu. wis regoe gak larang Masa masakane enak lan sedep pelayanane bagus sing nunggu ayu ojo saja klase lurah kebayan cari santri sekiai kiai ini kerasan dogono apa sebab sesungguhnya kita ini tidak mampu menarik hati manusia dengan harta kita dan tetapi kita akan mampu menarik mereka dengan dua modal satu berwajah ceria, dua berakhlak mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sering saya ceramah. Senyum adalah obat. Senyum adalah senjata yang sangat hebat. Insya Allah bisa meredam kemarahan. Insya Allah bisa mengundang simpati sekaligus sebagai obat stres dan hipertensi. Ono sing darah tinggi dah. Mau saya tunjukkan obat darah tinggi murah meriah. Bangun tidur. Usahakan tersenyum. Orang yang tensinya tinggi kok tidak tersenyum. makan meningkat terus. Tawa. Sungguh. Apalagi mau gini. Ini apa? Gini saya. Apalagi gini, seperti ini. Itu senam itu yang hebat itu. Yang tidak bayar itu. Ling tingkung. Hanya senam empat-empat itu. Bagus ternyata. Saya kalau tensi saya naik. Mau tidak, Iki ditekuk, iki dianu tidak, Sampai ditarik. Rembet-rembet dah. Dilepas, ditarik, dilepas, ditarik itu kalau kita bisa mengelola Pak, iramanya cocok dengan gerakannya. Pengaruh ke tensi bagus. Ke sirkulasi darah bagus. Ke metabolis bagus. Mulai anak santri saya ikut senam itu bagus. Apa sebab? Saya bukan katanya orang juga merasakan nek tensi ku kudukur mesti ini Senin yang lalu saya terangkan ono wong jaluk asma'i marung laris. Lah enggak, ta? Tak jawab asma'i marung laris iku telu. Siji regoe cok larang-larang. Loro masakane sing enak lan sedep. Sing nomor telu pelayanane sing bagus usaha no sing nunggu rodo ayu wis regoe gak larang masa ani enak lan sedep pelayanan bagus sing nunggu ayu ojo saja kelase lurah kebayan cari santri sak kiai kiai ini kerasan dogono apa sebab Sesungguhnya kita ini tidak mampu menarik hati manusia dengan harta kita. Dan tetapi kita akan mampu menarik mereka dengan dua modal. Satu berwajah ceria, dua berakhlak mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sering saya ceramah. Senyum adalah obat. Senyum adalah senjata yang sangat hebat. InsyaAllah bisa meredam kemarahan. InsyaAllah bisa mengundang simpati. Sekaligus sebagai obat stres dan hipertensi. Orang sing darah tinggi dah. Mau saya tunjukkan obat darah tinggi murah meriah. Bangun tidur. Usahakan tersenyum. Orang yang tensinya tinggi kok tidak tersenyum. Makan ningkat terus. Tawa. Sungguh. Apalagi mau gini. Ini apa? Kini saya. Apalagi gini, seperti anu. Itu senam itu yang hebat itu. Yang tidak bayar itu. Ling tingkung. Hanya senam bet-bet Bagus ternyata. Saya kalau tensi saya naik. Mau tidak, Iki ditekuk, iki dianu nyedak. Mbak ditarik. Rembet betah. Dilepas, ditarik, dilepas, ditarik. Itu kalau kita bisa mengelola Pak, iramanya cocok dengan gerakannya. Pengaruh ke tensi bagus. Ke sirkulasi darah bagus. Ke metabolis bagus. Mulai anak santri saya ikut itu Bagus. Apa sebab? Saya bukan katanya orang juga merasakan nek tensi ku kudukur mesti ngene tak Ada yang darah tinggi? Ada. Insya Allah darah tingginya orang sekarang karena hidup gaya juga termasuk gaya hidup. Ada hidup gaya dan gaya Oh gak duit nang lipo. Sing didelok barang larang-larang. Kepinginannya kuat, duit gak nyekel. Ya iku kelemeng-kelem. Mulai wong Jawa biyen cerdas. Nek ana wong gendeng mlebu pasar, iku angel tambanane. Ojo cacak uang gendeng mlebu pasar gak angel tambanane. Uang waras sih, lho mlebu pasar nek gak hati-hati, budal waras mulai gen. Cuma, cuma. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jangan pernah meremehkan kebajikan sedikit pun walau berupa engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Amin. Rawahu Muslim. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendorong kita untuk mengerahkan segala kebajikan dengan warna-warni dan ragam tingkatannya. Sekaligus berpesan agar dilakukan secara kesinambungan. Artinya, selama 24 jam setiap harinya, kita dituntut menyebar kebajikan. Apapun bentuk dan derajatnya. Nek iso mulang, ya mulang. Nek gak iso mulang, ya gelem diwu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hal ini berarti kita tengah membuka ribuan pintu-pintu kebajikan bagi orang lain. Allahumma Senin malam Selasa. Mau ini duduk kiai, duduk ustaz, ya bagian obrak-obrak, ngaji. Sing duwe kendaraan, kendaraan tak no, Sing duwe kendaraan karena bensinnya, sing duwe duit tuku beng. Saling melengkapi, saling memberi. Alangkah indahnya manakala kita benar-benar melaksanakan apa yang telah disabdakan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Hal ini berarti kita tengah membuka ribuan pintu-pintu kebajikan bagi orang lain. Kita bisa belajar kepada beberapa orang yang hidupnya demikian teratur ayo sinau nang wong-wong sing uripe teratur. Mereka memiliki agenda harian. Oh, nek malam Selasa ngaji rutin do bumi sulawat. Selasa pagi badminton. Napa? Ada ah, programnya. Kemis pagi wo ziarah kubur. Kirim dongo. Kita hendaknya bisa belajar kepada beberapa orang hidupnya yang demikian teratur. Mereka memiliki agenda harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Wo nek saban, hol. Ziarah nang wali lima, wali enam, wali pitu, wali walu, wali songo. Ojo saking selingi ziarah itu ben minggu nang Wali Songo. Riko ziarah nang Wali Songo apa ngrenet gitu. Sebuah agenda tersebut menjadi panduan dan berisi aktivitas yang dilakukan untuk diri, keluarga, dan berkontribusi kepada kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. Dikira no. Dik, nek sampean gak iso ngaji nang duk bumi selawat malam Selasa, malam Jumat ono, Dik. Itu agenda mingguan, berarti seminggu sekali. Amin. Panjenengan kita yakin. Karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan. Hasilnya sungguh mencengangkan. Mereka sukses membantu kaum janda. Orang-orang jompo, fakir miskin. Sukses menjadi fasilitator terjalinnya komunikasi antara si kaya dan si miskin. Jadi wong sing soge-soge kudu bongno kan satu itu. Mengurus yatim, mengurus janda-janda tua dan segudang aktivitas-aktivitas yang lain yang berfaedah. Allahumma apa? Karena hidupnya punya program yang jelas, tujuan yang jelas, kegiatan yang bermanfaat, baik bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Oh nek Muharram, oh nyantuni anak yatim. Ya keten Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Jabir radhiyallahu an qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Rawahu Tabrani. Jabir radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Senin malam Selasa. Mungkin duduk kiai, duduk ustaz, ya bagian obrak-obrak, ngaji. Sing duwe kendaraan, kendaraan itu ditokno. Sing duwe kendaraan karena bensine, sing duwe duit tuku ben. Saling melengkapi, saling memberi. Alangkah indahnya manakala kita benar-benar melaksanakan apa yang telah disabdakan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Hal ini berarti kita tengah membuka ribuan pintu-pintu kebajikan bagi orang lain. Kita bisa belajar kepada beberapa orang yang hidupnya demikian teratur. Ayo sinau nang wong-wong sing uripe teratur. Mereka memiliki agenda harian. Oh, nek malam Selasa ngaji rutin nduk bumi selawat. Selasa pagi badminton. Napa? acapul kami. Kemis pagi wo ziarah kubur. Kirim dongo. Kita hendaknya bisa belajar kepada beberapa orang hidupnya yang demikian teratur. Mereka memiliki agenda harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Oh, nek saban, hol. Ziarah nang wali lima, wali enam, wali pitu, wali wolu, wali songo. Ojo oh, saking seringi ziarah itu berminggu nang wali songo. Dari jangan wali songo apa ngerenet gitu. Sebuah agenda tersebut menjadi panduan dan berisi aktivitas yang dilakukan untuk diri, keluarga, dan berkontribusi kepada kaum muslimin. Bapak sholli ala Muhammad. Dikira no. Oke, nek sampean gak ngaji nang bumi selawat malam Selasa. Malam jumwa ono, Dik. Itu agenda mingguan, berarti seminggu sekali. Amin. Panjenengan kita yakin. Karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan. Hasilnya sungguh mencengangkan. Mereka sukses membantu kaum janda orang-orang jompo, fakir miskin. Sukses menjadi fasilitator terjalinnya komunikasi antara si kaya dan si miskin. Tadi wong sing soge-soge itu lu kan satu-satu Mengurus yatim, mengurus janda-janda tua, dan segudang aktivitas-aktivitas yang lain yang berfaedah. Allahumma apa? Karena hidupnya punya program yang jelas, tujuan yang jelas, kegiatan yang bermanfaat, baik bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Oh nek Muharram, oh nyantuni anak yatim. Yang ketentu? Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Jabir radhiyallahu an qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Rawahu Tabrani. Jabir radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Insyaallah Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Sering kulo sampai akan. Bila kulo lan panjenengan menikah selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Sugio sak mendi guys urip dhewe. Pinter sak pira sundul langit guys urip dhewe. Pangkat sak mendi guys urip dhewe. Tetap membutuhkan kepada orang Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang sufi Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, Insya Allah berikanlah bagian dari tiga hal yang menjadi hak mukmin lainnya darimu. Satu, jika tidak mampu memberi manfaat, jangan pernah merugikannya. Bismillahirrahmanirrahim. sholli Ini Muhammad. Niki tamu-tamu kula riyo ya kula jamun bareng. Nek ora bisa pawe manfaat marang sak padha-padha, aja sampah ngrugek. Dua, jika kita tidak mampu membahagiakannya, jangan sampai menyusahkannya. Nek ora bisa nyeneng no marang sak podo-podo, ojo sampah no. Tiga, jika tidak mampu memujinya, jangan pernah mencelanya. Nek ora bisa ngejokno marang sak podo ojo sampah sampak ngilono. Stop. Bisa dilanjut? Kula kali sampeyan sering di ngejokno uang ngilo ngilokno uang. Pak. Kadang-kadang diundang tonggoi waliman kemanten bawa 20.000 nyocoti seminggu. Merono dibahas, merono dibahas, merono dibahas. Lah kira-kira nek ana wong bakas elek uang, sampean sing krungu iku nyetop apa numpangi? Nampai, nampai. Dijosno niki. Wong iku nek sering ilokno ngerasa nih wong, nyacat wong iku potret minangka wong iku basa atine. Wong iku nek wis atine basa, siji sulit tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Bahasa pojok kampung dijak nglakoni apik waput. Dijak ngaju semoyoan. salam kunang yaimu ya, enten nono bapak iki umur 55. Gak rune uang iku nek wis kepala lima, Pak. Masya Allah. Umpama motor ngono ae kabele konslet, Kobong, gini mboten? ulinin entek, sangit, Masya Allah. Ngadek, Masya Allah. Mobil itu kalau sudah tua, biaya perawatannya tinggi. Menung saya, nek wis tuwa ya Allah, mangan gobes anyang-anyangan. Kulat cah wong kulon lho Gus nek mangan gobis iku anyang-anyangan. Napa Gus? Iku sing salah duduk e Pak di, Wong sing remeh. Allah menyapa sampean supaya sampean mawas diri. Insyaallah iku utusan teko Allah supaya cepet balik nang Allah. Kembali pada Allah tidak cukup berjalan, kita harus berlari karena umur kita sangat pen. mangan sate, ndase mumet. Itu gambarannya mobil itu kalau sudah tua, dengarkan nggih? Biaya perawatannya sangat tinggi. mana ya? Mulai wau kula pegel-pegel ana kiai tekan Jember wis tuwek. Kira-kira 75. Kate Rabi Rondo umure 73 kula kon ngijabno, gak gelem mau. Pegel-pegel kula untung ya, Bang. Pegel mboten turu tolong dina telung bengi kula. Nuwun sewu Gus bil barokah. Bil barokah napa, Yai? Kula beto calon kula. Jenengan nikahaken waline nggih pun wonten. Lah nek kemantene umur 73 waline umur pira kira? tunten. Lang kiai ini akeh sugih sembarang duwe tawar. Nuwun sewu yai. pun sepuh. Sering lara. Nek sampeyan tujuan iki ana sing ngramut yai. Mpun golek wong sing umure 71 yai, bedu yai. Islam yang bisa kita temui, seperti halnya di sini pemirsa. Di pintu ketiga inilah tertulis kalimat Jumudah Kinario Lawang yang menjelaskan Hai pemirsa, jumpa lagi dengan tips sehat dan mudah bersama Simply Healthy. Pemirsa, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, selain berolahraga, pencegahan dari dalam patut menjadi pertimbangan. Salah satunya melalui beberapa tanaman herbal yang memiliki kegunaan. Pak, kadang-kadang diundang tonggoe walimaan kemanten bawa rong puluh ewu nyocoti seminggu. Merono dibahas, merono dibahas, merono dibahas. Lah kira-kira nek ana wong bakas elek wong, sampean sing krungu iku nyetop apa numpangi? Nampai, nampai. Dijosno niki. uang iku nek sering ngilokno wong, ngrasani wong, nyacat wong. Iku potret minangka wong iku bosok atine. uang iku nek wis atine bosok, siji sulit tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Bahasa pojok kampung dijak ngelakoni api waput. Dijak ngaji semoyo. Salam kunang yaimu ya, enten ono bapak iki umur 55. Gak lone uang ku nek wis kepala lima, Pak. Masyaallah. Umpama motor ngono ae kabele kongslet, kobong gini mboten Ulinin, teh sangit ngatek masya allah mobil itu kalau sudah tua biaya perawatannya tinggi menung saya nek wis tuwek ya Allah mangan gobes anyang-anyangen Kulat jayu kulen, kula nek mangan gobes anyang-anyangen Napa Gus? Iku sing salah duduk Pak di, Wong e sing remah. Allah menyapa sampean supaya sampean mawas diri. Insyaallah iku utusan teko Allah supaya cepet balik nang Allah. Kembali pada Allah tidak cukup berjalan, kita harus berlari karena umur kita sangat pen. mangan sate, dasi mumet. Itu gambarannya mobil itu kalau sudah tua, dengarkan ke biaya perawatannya sangat tinggi. Itu kan ya? Mulai wau kula pegel-pegel ana kiai kan Jember wis tuwek. Kira-kira 75. Kate Rabi Rondo umure pitung bolo telu kula kon ngijabno, gak gelem mau. Pegel-pegel kula untung ya, Mam. Pegel mboten turu tolong dina telung bengi kula. Nuwun sewu Gus Ali bil barokah. Bil napa, Yai? Kula beto calon kula. Jenengan nikahaken wali nggih pun wonten. Lah nek ini umur 73 waline umur pira kira? dituntun. Wangi kiai ini akeh suke sembarang duwe tawar. Nuwun sewu yai. Sampeyanipun sepuh. Sering lara. Nek sampeyan tujuan iki ana sing ngramut yai. Mpun golek wong sing umure 71 yai, bedu yai. Sampean asa murat kuno ampek. Sampean watu kuno masuk angin keroan. Hei. Kapan yai bulan madue? Tak omong ngono ketip, ketip. Terus ya ana apa, Gus? Nggih cukup pinter yai kudu cerdas. Jari wong sing cerdas-cerdas takoni, "Sampeyan jamu apa kok awet nom? Iku keliru. Jamune dudu jamu apa? Jamu so sapa? Tak omong ngono kethik. Terus ya kok kesali? Sampeyan golek yai mobil sing cek standar. Sing sekere durung perses. Ya wis paling tuwek ya selikur. Iki cah nonton sampean nang jeding, cah iso ngramut sampean. Nene padha remek eh, tuntun-tuntunan. Tak omong ngono kedhe, pedhe. Nuwun sewu Gus Ali omongan sampean yo ya titis yo ya bener. Terus takon. Lah kula wis tuwek kene Gus, oleh nama poyo. Lho ya no. Beres Yai. Nduk donya gak ono barang sing gak nek diatur Yai. Lho kok iso ya? Kok. Sing penting kan ngeten ya. Nek mobil lu kena dicun up, uang kena dicun up. Ada gimana? ah Kula critani ana barang sing jenenge ono kuping iki gak enak, tapi khasiate luar biasa. Napa niku, Gus? Purwaceng. Oh. Insyaallah. Ana sobom iku ndukure gunung. Iku biyen penelitian. Nek ana wedhus utawa jaran mari mangane iku masyaallah wedhus. Paham nggih? Londoe mikir, opo nek mari mangane iki kok ngene. Diteliti, akhirnya itu mengandung seperti Viagra tapi tidak berbahaya. Gue tak kayak iya. Top ya. Ana wong rame kene wis tuwek. Wis tuwa wonge kula tanah kula mbok kula kek masyaallah. Mrene mbak Siweto. Iko wingi lho Ji. <laughs> Napa badhe? Iko wingi lho Ji ya Allah, budhe kok suweneng iku lek. Opo? Oh, akhirnya iko wingi. <laughs> Lu coba. Padahal secara fisik kok kaya wis gak butuh ngono wonge mlaku ngene. Kajiani. <laughs> Bareng kula ini niku teko Wonosobo ku ya Allah. Masyaallah. Sing wedok moro masyaallah gawakno mi. M2M. Masyaallah. Masyaallah. Akhirnya nek kemis malam jua mesti moro. Paham ta Ji? Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekolah tunggak nusuki kape ya. Allah sangat murka kepada orang yang menyakiti orang lain. Gusti Allah murka marang wong sing menyakiti orang lain. Allah menetapkan perbuatan tersebut sebagai dosa dan perbuatan dusta angkara murka. Hal ini bisa kita kita ketemukan pada surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah dalam segala firmannya Allahumma sholli ala Muhammad. Mengapa Allah murka kepada orang yang menyakiti orang lain? Jawabnya, karena cinta dan simpati manusia tidak akan dapat diraih dengan sikap yang menyakitkan. Saya ulangi. Mengapa Allah murka kepada orang yang menyakiti orang lain? Jawabnya, karena cinta dan simpati manusia tidak akan dapat diraih dengan sikap yang menyakitkan. Tegasnya, satu sikap mendasar yang harus diperjuangkan dan ditempuh seorang muslim adalah menebar kebaikan, menebar manfaat, menebar kesetia kawanan, dan berjuang sekeras mungkin untuk menghindari cekcok dan pertengkaran. Jika tidak, kita hanya akan menjadi pribadi yang tidak berkarakter, tidak berdaya guna, dan berdiri di atas sandaran yang rapuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah sangat murka kepada orang yang menyakiti orang lain. Gusti Allah murka marang wong sing menyakiti orang lain. Allah menetapkan perbuatan tersebut sebagai dosa dan perbuatan dusta angkara murka. Hal ini bisa kita kita ketemukan pada surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Sadaqallahul anti. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka berbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa Allah murka kepada orang yang menyakiti orang lain? Jawabnya, karena cinta dan simpati manusia tidak akan dapat diraih dengan sikap yang menyakitkan. Saya ulangi. Mengapa Allah murka kepada orang yang menyakiti orang lain? Jawabnya, karena cinta dan simpati manusia tidak akan dapat diraih dengan sikap yang menyakitkan. Tegasnya, satu sikap mendasar yang harus diperjuangkan dan ditempuh seorang muslim adalah menebar kebaikan, menebar manfaat, menebar kesetia kawanan dan berjuang sekeras mungkin untuk menghindari cekcok dan pertengkaran. Jika tidak, kita hanya akan menjadi pribadi yang tidak berkarakter, tidak berdaya guna, dan berdiri di atas sandaran yang rapuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ora bisa pawe manfaat marang sak padha-padha, aja sampak ngrugekno. Nek ora bisa nyenengno marang sak padha-padha, aja sampah nyusah. Nek ora bisa ngejokno marang sak podo-podo, ojo sampak ngilokno. Hal ini sejalan dengan sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu an anna Arabian kal, "Ya Rasulullah, man khairun nas kal man tala umruhu wa hasuna amaluh." Rawahu Tirmidzi. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Bila menjawab, "Orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya." Rawahu Tirmidzi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mari kita banyak belajar kepada para ulama yang hidupnya begitu teratur mereka sangat disiplin dan cerdas di dalam membagi waktu. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang secara percuma kecuali bernilai ibadah. Insya Allah hasilnya sungguh sangat luar biasa. Mereka sukses membantu kaum janda, orang-orang miskin. Masya Allah, orang-orang jompo, orang-orang terpinggirkan. Sukses memberikan pembelaan pada orang-orang yang terpinggirkan. Insyaallah mengobati yang sakit, mengurus yatim piatu, dan segudang aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 77. Wattaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunya. Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil Innallah la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul Jadilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ayat ini dapat, dapat diambil pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Satu, orang yang dianugerahi Allah kekayaan yang melimpah. Sugih. Insyaallah Serta nikmat yang banyak. Hendaklah ia manfaatkan di jalan Allah. Patuh dan taat pada perintahnya mendekatkan diri kepadanya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan di akhirat. Allahumma. Dua, setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia. Baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain. Sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang digariskan oleh Allah. dah nek sampe nemu guru gak oleh gawe klambi apik, gak oleh mangan enak, gak oleh mapi kok kon turu, nukure gedhek, gak oleh sandalan. Ya aja gila. Setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia. Nek rokok sujud ya sing enak, nek kelon sing enak, nek mangan sing enak. Amin. Nek kelambian semua enak sing das sing larang ini kan. Ojo kucem. Cek diwelasi wong. Kan wong welas, malah gak diregani ngene mboten. Imam Abil Hasan Asadili ku nek poso ku tambah pakaiane kuwak kae gini. Ana oh, wong poso medhayo nang kecak kecunang lamene. Wah, tambah jerongkok nem ya. Setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia. Baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan lain. Sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang digariskan oleh Allah. Tiga. Setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Misalnya, membantu orang-orang yang memerlukan menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Empat, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi dan berbuat jahat kepada sama makhluk karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Saya ulangi, insya Allah jika kita mampu menjadi penyebar, penyebar kebaikan, pasti Allah akan menggerakkan tangan-tangan mulia yang akan menyiramkan kebaikan pada taman kehidupan kita. Mudah-mudahan seluruh yang hadir menjadi santri-santri istiqomah penyebar kebaikan. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amalia اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الداد وسر السار سائر الاسماء والصفات اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك بان اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم لا اله الا الله وانت المنن badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin tolong disambungkan kepada jamaah-jamaah yang lain pengajian sudah dimulai sebab tadi masih ada yang telepon sampun mulai tayai tawara masya Allah tawara tas ngelilir napa sampean